Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du khanafitin azakumullah pembahasan tentang syura cukup panjang dan alhamdulillah cukup banyak yang telah kita angkat dalam masalah ini Terakhir yang kita sebutkan anwa'u syura. Ada syura yang berkaitan dengan personal individu muslim. Ada syura yang berkaitan dengan melibatkan banyak pihak. Barakallahu fikum. <clears throat> Eh, terkait dengan syura jenis yang kedua yang melibatkan banyak pihak ada ahlus syura yang dipanggil orang-orang yang berkompeten yang sesuai kriteria dipanggil untuk bermusyawarah. E, hal yang cukup penting yang perlu sampaikan sini adalah yang pertama, Barakalafikum bahwasanya hasil musyawarah yang datang dari hukumah waliul amr mulzimah. Musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh para ulatul amr, waliul amr, menelurkan berbagai macam hasil dibuat regulasi resmi itu mulzimatun barakatikum mengikat untuk pihak-pihak terkait min bab wujub taati waliyil amr ketaatan kepada waliyil amr tentunya dalam perkara yang ma'ruf atau dalam perkara yang mubah perkara yang boleh barakatikum secara syariat 6 Eh, kemudian <clears throat> terkait dengan hasil musyawarah yang dilakukan di kalangan komunitas atau selain hukum asana waliul amr barakafikum maka yang dianjurkan bagi para anggota musyawarah dan yang terlibat dalam masalah tersebut konsep yang namanya al-muwafaqah konsep yang namanya al-muwafaqah dalam perkara interaksi dengan sesama komunitas ada sebuah konsep prinsip yang sangat mulia termasuk etika dalam persahabatan perkawinan ukhuwah namanya al-muwafaqah ai muwafaqatul ikhwan fi ma yujizuhul ilmu syariah menyepakati support mensupport para ikhwah dalam perkara perkara yang diperbolehkan secara ilmu dan secara syariat selama perkaranya syar'i atau perkara mubah, maslahat yang mubah, maka muwafaqah pentingnya disupat, disepakati, dijalani bersama sesuai dengan hasil musyawarah yang ada. Barakafikum. Abu Barakat Muhammad Al-Batuti Muhammad Al-Ghazi rahimahullah dalam bukunya ada berisrah wa Dzikrus Subat membawakan di antara etika persahabatan ialah muwafaqatul ikhwah menyepakati para ikhwah, menyepakati yang lain dalam perkara-perkara yang memang disyariatkan atau perkara yang mubah. Dalam nukil ucapannya Abu Utsman rahimahullah mengatakan muwafaqatul ikhwan khairun yang alaihim. Menyepakati para ikhwah itu lebih baik dibandingkan dengan amalan belas kasih kepada mereka ini yang tersinggung dalam perkara persahabatan. Uh, eh, Asyafaqah ikhwa kita menunjukkan sikap kasih sayang, belas kasih dengan seorang teman, seorang muslim, membantu dia dalam kesulitannya, membantu dia dalam eh, hajatnya, itu sangat dianjurkan sekali. Sangat mulia sekali. Amal yang luar biasa. Menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Budi yang sangat luhur. Etika persahabatan yang sangat agung yang sangat mulia. Namun ada amal yang lebih utama lagi, lebih baik lagi daripada semata-mata syafaqah, yakni muwafaqatul ikhwan, menyepakati para ikhwah dalam perkara-perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Kalau syafaqah belas kasih dengan seseorang, manfaatnya untuk dia saja. kalau muwafaqatul ikhwan, manfaatnya dirasakan semua ikhwan, terkait dengan semua hal yang mereka bersama-sama di dalamnya. Sehingga ketika ada syura, koordinasi, melibatkan beberapa ikhwah, berkompeten dalam bidangnya dan perkara-perkara perkara dakwah, tarbiyah, kebersamaan. Jadi maka hasil musyawarah dianjurkan bagi semua pihak untuk menetapinya, supat dan menyepakatinya. Barakallahu fikum. Terkait dengan apakah wajib mengikat atau tidak itu bab yang, yang, lain yang disepakati adalah kalau penguasa walil amr fana'am ada yang lain itu himbauan barakafikum sebab ketika menyalahi atau berseberangan dengan hasil musyawarah akan memunculkan ikhtilaf perselisihan perpecahan keretakan hati keretakan hubungan muamalah menjadi jelek menjadi, menjadi tidak bagus jalannya timpang hilang kebersamaan hilang kompakan sehingga sangat ditekankan sekali apapun hasil musyawarahnya selagi itu ma'ruf syar'i atau mubah maka disupport namanya muwafaqatul ikhwah barakallahu fikum hadha huwa maka bil khusus diharapkan kepada para ikhwah terkait dengan dakwah dan tarbiyah khusus dianjurkan sangat segala sesuatunya yang berkaitan dengan langkah dakwah, tarbiyah, uh, intern, ekstern dengan masyarakat dan pemerintahan, diharapkan para ikhwah terbiasa untuk bermusyawarah. Jangan nafsi-nafsi, jangan mengedepankan ego pribadi, dimusyawarahkan semuanya dan dipikir bersama-sama dengan yang berkompeten dalam bidangnya, semuanya support untuk kebaikan bersama selama itu baik syar'i dan perkara mubah. Sehingga diharapkan bagus kerjasamanya, bagus kebersamaannya, bagus kekompakannya, satu langkah, satu visi, satu misi, para barokafikum, saling support, saling bersinergi, bantu membantu. Diharapkan ke depan ada barokah dalam dakwah, barokah dalam tarbiyah, barokah dalam ukhuwah, barokah dalam bermuamalah, dikarenakan adanya semangat mengerjakan perintah bermusyawarah, semangat mentaasi bin Nabi dalam perkara asyura barakallahu fikum. Akhirnya regional nanti masing-masing tasyawur dengan pihak yang lain di tempat yang berbeda-beda nanti sebagai meluas ada musyawarah daerah dan musyawarah secara nasional di kalangan para duat barakallahu terkait dengan perkara dakwah dan tarbiyah itu sangat urgent sekali barakallahu meskipun bukan pemerintah ya Eh, mungkin bukan mulzimatun wajibah mengikat sekali tapi sangat diharapkan uh, sangat dihimbau dan diminta support apapun hasil musyawarahnya selagi perkara baik atau perkara mubah barakallahu fikum ini secara sekilas ya Allah alam selebihnya uh, dengan pengalaman akan semakin terbuka pikiran uh, dan berlatih dengan musyawarah untuk menangani banyak hal barakallahu fikum ini secara tema Selebihnya monggo ada waktu seberapa jam bagi ada yang mau sampaikan barakallahu fikum alhamdulillahi rabbil alamin.